Berarti dengan adanya pembahasan yang terakhir ini, nah kita dengan seizin Allah Subhanahu wa taala telah selesai kitab daripada Nawaqidul Islam. Nah, yang berisikan 10 pembatal keislaman yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Abu Abdullah Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah taala secara keumuman yang manusia sering terjatuh pada perkara-perkara tersebut. Nah, beliau menyebutkan pembatal yang ke-10 kata beliau, "Naam, al-ashir yang ke-10 al-i'radu an dinillahi ta'ala la yata'allamuhu la yata'allamuhu wa la ya'mal bihi." Naam. Yang ke-10 adalah apa? Berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala la yata'allamuhu wa la ya'mal bihi. Dia tidak mempelajarinya, tidak pula beramal dengannya. Cuma berpaling tok, itu hati-hati. Berpaling saja itu nam dari agama Allah dia tidak mempelajarinya, tidak beramal dengannya, itu sudah termasuk kekufuran naudzubillah. Nah, jadi jangan sampai kita seperti mereka-mereka orang-orang yang nam bergaya sok berpaling, tidak mau mengenal agama Allah. Naudzubillah min dzalik. Kata beliau di sini, "Nam qala syarah Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala, al-ashir yang ke-10 wa al akhir yaitu pembatal keislaman yang terakhir al-i'radu an dinillah berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala la yahtam bid-din la yata'allam walau ta'lam la ya'mal ini naudzubillah ya hati-hati yang ke-10 ini kata beliau adalah berpaling dari agama Allah Padahal agama Islam agama yang apa? Yang paling sempurna. Kok malah dia berpaling? Naudzubillah. Kata beliau, la yatam Orang itu tidak peduli dengan agamanya. Tidak perhatian kepada agamanya. La yata'allam, tidak belajar. Walau ta'lam dan taruhlah kalau seandainya dia mempelajari dan tahu agama layak amal tapi tidak beramal. Bayangkan, tahu tapi tidak beramal, berilmu tapi tidak beramal. Seperti siapa? Berilmu tapi tidak beramal, seperti orang-orang Yahud. Orang-orang Yahud itu berilmu tapi tidak mau beramal. Orang Nasara apa? Beramal tanpa ilmu. Padahal disebutkan para ulama anal amal apa? Samaratul ilm. Amalan itu adalah buahnya daripada ilmu. Nah, waman alima walam ya'mal barang siap yang berilmu tanpa tidak mau beramal kasyajaratin la samaratalaha. Apa artinya? Seperti pohon yang tidak berbuah. Nah, tidak bisa dimanfaatkan buahnya, ya kan? Seperti itu. Barakallahu fikum. Jadi amalan jangan sampai terlewatkan. Ya, setelah berilmu, beramal. Nah, hatafal ilm bil amal. Nah, fa'in aja bahwa ilar tahal. Serulah ilmu itu dengan amalan. Jika dia mau memenuhi ya, dengan amalan tadi dan jika tidak ertahal akan hilang ilmu tersebut. Nah, jadi ilmu harus diamalkan dengan semampunya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala jangan ditinggalkan. Semakin orang mendalam ilmunya, semakin orang banyak ilmunya, justru dia semakin harus berusaha untuk mengamalkan ilmunya. Jangan ditinggalkan. Nauzubillah ya. Nauzubillah. Kata beliau di sini sebutkan kata beliau, yu'ridu 'anil ilmi awalan. Pertama kali dia berpaling dari ilmu. Yu'ridu 'anil ilmi awalan. Dia berpaling dari ilmu yang pertama kali. Summa yu'ridu 'anil amal. Setelah berpaling dari ilmu, eh, sudah tahu ada ilmu yang benar di situ, dia berpaling. Kemudian berikutnya apa? Dia akan berpaling dari amalan. Bagaimana? Eh, ilmu aja berpaling, apalagi beramal gitu loh. Paham ya? Jadi dia berpaling pada dua perkara ini. Ilmu juga berpaling, amalan pun juga berpaling. Nasallahu al-afiyah kata beliau. Nasallahu al-afiyah. Seperti inilah kehidupan di akhir zaman. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Hadisnya siapa itu? Hadisnya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma ya, di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim Rasulullah mengatakan innallaha la yaqbidul ilma intiza'an kama yang tazi'uhu minan nas walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yatruk fil ardi aliman ittakhadan nasa ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu hati-hati itu apa artinya Artinya bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah mencabut ilmu itu dengan sekali cabutan. Dalam artian sekali cabutan habis semua tidak. Tapi bagaimana Allah Ta'ala mencabut ilmu itu? Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencabut ilmu, menghilangkan ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Ketika para ulama Rabbaniyin, yang mereka mengajarkan ilmu dari yang kecil sebelum besarnya, mengajarkan ilmu dari yang enam ilmu yang bawah, kemudian sebelum ilmu yang atasnya, sudah pada wafat, meninggal, Mana para ulama lagi? Nah, tidak ada lagi. Seperti itu. Jadi Allah Ta'ala mencabut ilmu, menghilangkan ilmu dengan cara diwafatkannya para ulama. Hatta hingga ketika di muka bumi ini tidak ditinggalkan seorang alim lagi. Apa yang terjadi? Ittakhadan nasa ru'usan juhalan. Ittakhadan nasu ru'usan juhalan. Manusia akan menjadikan apa? Manusia akan menjadikan orang-orang yang bodoh itu menjadi pemimpin. Orang bodoh tolol, dungu, tidak tahu masalah agama dijadikan pemimpin. Bingung. Nah, apa hasilnya nanti hasilnya? Fasu'ilu fa'aftau bi ilmin. Orang-orang yang bodoh jadikan pemimpin tersebut, hmm, tengok kanan, tengok kiri, tidak memahami, tidak memperhatikan. Nah, apa itu? Nanti orang tersebut ditanya kemudian berfatwa. Sudah ditanya berfatwa lagi. Tidak punya ilmu, ditanya berani berfatwa, akhirnya apa? fadallu wa adallu mereka sesat dan menyesatkan umat jadi hati-hati ini nah sekarang kita berada di akhir zaman jangan sembarangan dalam memilih ilmu atau dalam sembarangan dalam mencari ilmu lihat siapa yang mengajarkan ilmu tersebut lihat apa yang diajarkan yang lihat siapa yang menyampaikan ilmu tersebut. Inna hadzal ilma dinun fangduru amman ta'khuduna dinakum. Sungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil ilmu kalian atau mengambil agama kalian. Nah, seperti itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam mukadimah beliau. Nah, dari ucapan siapa? Muhammad Ibn Sirin rahimahullah taala, "Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Barakallahu fikum seperti itu. Dilihat. Nah, dulu sebelum terjadi fitnah, nah, ini kata Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah taala sebutkan dalam mukaddimah saya Muslim, dulu mereka tidak ada yang tanya masalah sanad. Mana sanadmu? Mana eh rijalmu rijal hadis mana nggak ada tapi falam waqatil fitnah nah kemudian ketika datang fitnah muncul fitnah apa kata mereka samulana rijalakum tunjukkanlah kepada kami rijal kalian dari siapa hadis ini eh, rijal hadis yang sering kita dengar haddatsana fulan haddatsana fulan disebutkan karena karena banyak pemalsuan hadis kemudian apa kata beliau fayungdor ila ahli sunnah fayukhad hadithuhum Dilihat kepada al-sunnah ternyata apa? Diambil hadisnya dari al-sunnah. Kemudian apa? Wayung yungdar ila ahlu bid'ah fala yukhat hadithuhum. Dilihat pada ahlu bid'ah maka tidak diambil hadis mereka. Jadi ketika mengambil hadis, mengambil ilmu harus kita berusaha semaksimal mungkin meneliti dan mencari yang benar-benar orangnya itu kokoh di atas Al-Qur'an was sunnah dengan pemahaman salaful ummah barakallahu fikum. Dalam keadaan demikian kita semuanya tidak maksum dari kesalahan. Pasti ada kesalahan, pasti ada kekeliruan. Itulah manusia. Sehingga harus senantiasa nam introspeksi diri. Ya, meneliti, memperhatikan dirinya. Apakah dirinya itu melakukan kekeliruan atau tidak? Nah, kemudian kalau keliru kembali atau tidak seperti itu. Jadi usahakan semuanya kembali kepada ad-dalil. Kata beliau, wa hatta law amila, dan taruhlah kalau seandainya dia beramal wa huwa ala ghairi ilmin Nafa amalhu dolal. Kalau seandainya dia beramal, tapi dia beramal tanpa ilmu, ya amalannya itu dolal. Amalannya itu kesesatan, menyesatkan. Fala buddha an yata'allam awalan summa ya'mal. Maka harus ber Naam yata'allam mempelajari dulu, berilmu dulu baru apa? Baru beramal. Sehingga Imam Bukhari meletakkan bab apa? Bab al-ilm qabla al-qawli wal amal. Ya kan? Bab ilmu dulu sebelum berucap dan beramal sebelum apa? Berucap dan beramal. Berdalilkan dengan firman Allah Ta'ala, fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, ilmuilah. Kemudian baru apa? Beramal. Annahu la ilaha illallah. Wastaghfir li dhambik. Dan minta ampunlah. Minta ampun termasuk amalan. Minta ampun hamba pada Allah terhadap dosamu. Barakallahu fikum. Jadi jangan sampai kita berilmu tidak mau beramal. Jangan sampai kita beramal tanpa ilmu. Jadi usahakan kita berilmu dan beramal sesuai dengan ajaran yang telah disyariatkan di dalam Al-Qur'an maupun di dalam As-Sunnah. Nah, Kata beliau, "Fala budda an yata'allam awalan summa ya'mal." Maka harus belajar dulu kemudian baru mengamalkan. Amma man akhadha al-ilma wa taraka al-amal fa hadha min al-maghdubi 'alaihim. Na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fikum. Kata beliau, adapun orang yang mengambil ilmu, ya, belajar ilmu, bertahun-tahun mengambil ilmu, belajar, memahami, menghafal hadis, menghafal Al-Qur'an, tapi apa? Watarokal amal dan meninggalkan amalan fahada kata beliau apa? Fahada minal maghdubi alaihim. Ini adalah termasuk orang yang dimurkai oleh Allah taala. Kita tidak ingin menjadi orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, waman akhadal amal seperti siapa nanti yang dimurkai ini? Al Yahud, orang-orang Yahud. Wa man akhadhal amal wa tarakal ilm fahadha dhal. Dan barang siapa yang mengambil ilmu, yang eh, mengambil amalan, dia beramal, rajin amalannya tapi apa? Wa tarakal ilm, meninggalkan ilmu, beramal tanpa ilmu fahadha dhalun. Ini sesat orangnya. Wa hadza manasta'idzu minhu. Dan inilah yang kita harus apa? berlindung darinya fi kulli rakaatin pada setiap rakaat. Benar atau tidak ini? Benar. Setiap rakaat, setiap sholat kita baca Nah, dalam Al-Qur'an apa itu? Ihdinas siratul mustaqim. Dalam surat Al-Fatihah itu. Siratul ladhina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Padahal kita sudah diberi petunjuk, diberi agama Islam, diberi as-sunnah, diberi enam kenikmatan untuk talabul ilmi. Tapi kenapa kita dituntut untuk meminta kembali dan minta terus-menerus hidayah ini? Karena hidayah taufik Naam barakallahu fikum adalah hidayah yang sangat berharga sekali. Harus kita jaga, harus kita naam pupuk. Eh, kita jaga, kita pupuk hidayah tersebut dengan ilmu. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim yaitu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka. Naam, yaitu orang yang beramal dengan ilmu, yang mereka berilmu sebelum beramal. Ghairul maghdubi 'alaihim bukan jalannya orang yang dimurkai atas mereka atau bukan jalannya orang-orang yang Allah taala murkai siapa al-yahud waladhalin dan bukan jalannya orang-orang yang sesat siapa an Nasoro enam karena mereka eh, selama ini berusaha semaksimal mungkin ingin menghancurkan agama Islam dengan berbagai macam cara hingga kita tunduk dan taat kepada agama mereka. Walang tardot walang tardot angkel Yahud walang Nasoro hatta tetapi millatahum tidak akan ridho kepadamu orang Yahudi dan Nasara itu hingga kamu mengikuti agama mereka. Bayangkan, hingga kamu mengikuti apa? Agama mereka. Dan itulah cara-cara mereka mengikuti shibran bishibrin. La tatabiun nasana naman kana qablakum kata Rasulullah. Shibran bishibrin. Dira'an bidira'in hatta lau dakhalu fi juhri dabbin natabatumu. Kalu al yahudi wa nasara ya Rasulullah. Qala faman? Sungguh-sungguh kalian akan mengikuti jalannya orang-orang sebelum kalian taklid membabi buta mengikuti mereka, jalan-jalan orang yang sebelum kita dari al-dhalal, shibran shibrin, sejengkal demi sejengkal, tiraan bidirain, sehasta demi sehasta, hingga mereka masuk dalam lubang dop. Nah, apa? Latabatumu kalian pun ikut juga masuk dalam lubang dop. Dop itu hewan di Arab sana ya, hidup di Arab. Nah, kemudian apa? Mereka bertanya, apakah mereka itu Yahudi Nasara ya Rasulullah? Qala faman? Siapa lagi kalau bukan mereka? kata Rasulullah. Jadi jangan sampai kita ngikuti langkah-langkah yahud dan Nasara. Faman a'rada an dinillahi la ya'lamuhu wa la ya'mal bihi. Maka barang siapa yang berpaling dari agama Allah, dia tidak mempelajarinya, tidak pula beramal dengannya, fa innahu yakunu murtaddan an dinil Islam. Maka dia menjadi murtad dari agama Islam. Wallahu jalla wa ala yaqul. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Dan barang siapa yang dia berpaling dari mengingatku kata Allah taala. Ngam fa innalahu ma'isyatan dhanka maka sungguhnya bagi dia kehidupan yang sempit. Bayangkan kehidupan yang sempit kalau tidak ingat kepada Allah taala, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ingat dengan Al-Qur'an, tidak ingat dengan As-Sunnah, tidak ingat dengan agama Islam. A'radu an dzikri. Nah, berpaling dari mengingatku. Nah, Allah taala berfirman apa? Fadkuruni adkurkum washkuruni wala takfurun. Ingatlah kalian kepadaku Nisaya aku ingat kalian juga. Washkuruli dan bersyukurlah kalian kepadaku. Ashkurkum. Nisaya aku akan bersyukur kepada kalian juga. Nah, dalam artian berikan nikmat kepada kita semuanya Allah Subhanahu wa taala. Wala takfurun. Nah, dan jangan kalian berbuat kekufuran. <clears throat> ya, fadkuruni adkurkum washkuruni wala takfurun. Bersyukurlah kalian kepadaku dan jangan kalian kufur. Lam yata'allamhu huwa lam ya'mal bihi kata beliau. Dia tidak mempelajarinya, tidak pula beramal dengannya. Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Dan orang-orang kafir dari apa yang diberikan peringatan kepada mereka, mu'ridun. Mereka berpaling naudzubillah. Berpaling dari peringatan, berpaling dari al-haq. Kata beliau, "Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma arada anha inna minal mujrimina mutakimun Dan waman adlamu dan siapa lagi yang lebih zalim daripada orang yang ketika disebutkan ayat-ayat Robnya kemudian diperpaling darinya nggak ada inilah orang yang lebih zalim ketika disebut ayat-ayat Allah dia berpaling darinya inna minal mujrimina mutaqimun sesungguhnya kami adalah zat yang menghukum pada orang-orang mujrimin menghukum orang-orang yang berbuat jahat berbuat dosa a'radu anha ba'dama dzukira biha dia berpaling dari ayat-ayat Allah setelah disebutkan nam padanya naudzubillah ya wa hunaka insanun di sana ada insan itu ya, manusia la ta'allam min babil kasal. Ini perhatikan, tidak mau belajar tapi karena malas. Naam, iya kawal kasal. Hati-hati engkau dengan perbuatan malas. Jangan malas-malasan. Semangat dalam menuntut ilmu. Istahidu fatalabil talabil ilm. Sungguh-sungguhlah kalian pada nam di dalam mengamalkan ilmu, di dalam menuntut ilmu karena ilmu apa? Innamal ilmu yukhad bil ayyam wal layali. Ilmu itu diambil dengan adanya perjalanan malam dan siang, siang dan malam. Tidak bisa di, diambil ilmu secara secara langsung sekaligus tidak bisa. Disebutkan dinukilkan dalam kalamnya Zuhri Muhammad bin Muslim rahimahullah taala apa kata beliau? Man akhadha al-ilma jumlatan, man akhadha al-ilma jumlatan, na'am apa? Dhaba anhu jumlatan. Barang siapa yang ambil ilmu secara keseluruhan, hilang juga darinya secara keseluruhan hilang juga darinya apa secara keseluruhan karena ilmu itu diambil sedikit demi sedikit syai'an pas syai'an nah sehingga orang beramal pun seperti itu sedikit demi sedikit berusaha sehingga Rasulullah suatu ketika mengingatkan apa nah ya handalah sa'atan wa sa'atan eh, lakin sa'atan wa sa'atan sedikit demi sedikit nah seperti itu Kemudian berikutnya kata beliau di sini, perhatikan, hadalah yukafir Seperti ini nggak dikafirkan. Orang yang tidak menutup ilmu, tidak belajar karena malas-malasan itu tidak dikafirkan, tidak dikafirkan. Tapi apa? Walakinnahu yulamu ala kasaleh Tapi dia dicela karena malasnya dia. Kenapa malas-malasan? Rasulullah bersabda dalam hadis sahih rawi Muslim, hadis Abi Hurairah apa? Ihris ala ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Bersemangatlah engkau pada perkara yang bisa memberikan manfaat pada dirimu. Jangan malas-malasan. Nah, karena ilmu itu apa? La yunalul ilmi birrahatil jasad. Tidaklah ilmu itu bisa diraih dengan hati atau badan yang senang-senang. Pengennya enak-enak, tidur di kasur yang empuk, eh? duduk di kasur yang empuk, eh? tidak mau belajar, tidak mau merasakan pahitnya belajar menuntut ilmu, keliru. Tapi harus merasakan pahitnya menuntut ilmu. Sebagaimana kisah Syu'bah yang kita, kita pernah kita sebutkan kan, Kisahnya Syu'bah apa? Man talabal hadis aflas. Barang siapa yang mencari ilmu, mencari hadis, maka dia bangkrut. Hingga beliau menjual apa? Panci ibunya. Dijual untuk menuntut ilmu, mencari ilmu. Nah, sebutkan kisahnya dalam siar A'lam Mubla. Kitab apa? Kitabnya karangan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Kata beliau, perhatikan. Amma idha kana taraka talabal ilmi. An, Ada muraghbatin fil ilm. Adapun jika dia meninggalkan menuntut ilmu, karena tidak punya keinginan dalam ya, dalam mencari ilmu, tidak senang terhadap ilmu karena rohiba Naam raghbatul fi itu masih cinta, senang. Naam. Kata beliau, amma idza kana taraka al ilmi, meninggalkan menuntut ilmu. Naam. Ada muraghbatin fil ilm karena tidak ada keinginan untuk menuntut ilmu. Hadza huwal i'rad wal a'yadu Inilah yang dinamakan yang berpaling waliyadzubillah. Jadi sebagai saran buat diri anak pribadi dan kita semuanya barakallahu fikum jangan sampai kita meremehkan ya. Nah, ketika kita beri kesempatan yang sangat besar, kita harus gunakan kesempatan itu, jangan ditunda-tunda. Nah, bisa menutup ilmu, mencari ilmu, mengambil ilmu. Bayangkan ketika tidak menyempatkan dirinya di waktu muda mencari ilmu, nah masih umurnya masih muda, Terus kapan lagi kita menyempatkan? Kalau sudah tua itu sudah banyak pikiran, banyak halangan, banyak rintangan, banyak kerjaan. Nggak seperti yang muda-muda itu. Sehingga disebutkan dalam Diwan Syafi'i. Nah, sudah pernah kita sebutkan juga apa itu? Kata beliau, "Wa na'am wa man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an li nah, bagus kan? Artinya apa? Barang siapa yang terlewatkan menuntut ilmu di waktu mudanya, maka berilah dia takbir empat kali karena sudah terlewatkan menuntut ilmu. Maksudnya di sholat jenazah dia. Nah, disolatkan jenazah empat kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah salam. Paham ya? Itu maksudnya menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya sangat prihatin sekali, sangat memprihatinkan sekali, sangat rugi sekali, sangat sayang sekali tidak menggunakan di waktu mudanya. Jadi gunakan di waktu mudanya ini benar-benar untuk mencari ilmu, menuntut ilmu, kemudian mengamalkan ilmu tersebut hingga tegak hari kiamat atau hingga kita meninggal dunia. Talabul ilmi minal mahbarah ilal makbarah. Mencari ilmu itu mulai dari enam mahbarah, tinta sampai makbarah kuburan. Sampai ke kuburan barakallahu fikum seperti itu kata beliau. Hadza huwa alladhi na'am hadza huwa alladhi yakfur. Inilah yang bisa menjadikan orang itu kafir. Walakin in kana almar'u yarghabu alilm ilm wa yuhibbu alilm walakinahu 'indahu kasal tapi jika seseorang itu dia cinta ilmu, ya, senang dengan ilmu, tapi cuman dia itu malas-malesan, punya sifat malas, Nah, punya sifat malas. Kalau belajar tidur ngantuk, tapi kalau main-main senang. Nah, itu seperti itu hati-hati. Karena tidak setiap yang ngantuk itu bagus. Nah, tapi ngantuk pada tempatnya itu yang bagus. Nah, li talabal ilmi sa'bun yatatallab sabron. Karena menuntut ilmu itu perkara yang berat dan sulit. Diminta apa? Untuk bersabar. Bayangkan lu. Menuntut ilmu di, dikira mudah atau tidak? Menuntut ilmu itu berat, tantangannya besar. Nah, hambatannya juga besar, harus sabar. Kata beliau, ya tatallab sabron, wa tatallab tahammulan harus tahan sabar jangan ngambekan modelnya jangan juga mudah tersinggung di, disebutkan sedikit tersinggung akhirnya nggak berangkat taklim itu adalah keliru seperti itu berarti tidak memiliki atau tidak memiliki jiwa yang kuat cengeng namanya seperti itu nah jadi jangan tersinggung ya jangan mudah tersinggung nah tapi apa tapi usahakan paham dengan keadaan diri kita itu loh diri kita bagaimana kemudian benar atau enggak nasihatnya seperti itu Jangan modelnya yang model-model seperti ini karena banyak yang model seperti ini. Dijelaskan nama ustadznya, kemudian dia apa? Setelah kira-kira, "Uh, ini jangan-jangan ustadz nyinggung aneh ini." Akhirnya dia cengeng, Gak berangkat taklim. Kalau ketemu malingkan mukanya nggak salam lagi. Allah mustahil Seperti itu tidak diperbolehkan ya. Barakallahu fikum, seperti itu adalah akhlak yang jelek. Jadi orang menuntut ilmu itu sabar. Betapa banyak para imam-imam atau para ulama terdahulu menuntut ilmu sehingga diludahi aja. Ada juga duduk sampingnya diludahi Ya, kata kata orang tersebut, ludahnya lebih aku cintai daripada tidak mendapatkan ilmunya. Nah, bayangkan itu, menunjukkan bahwasanya harus sabar, tahan. Nah, terhadap ujian tersebut. Jadi jangan merasa langsung tersindir, kemudian sakit hati dan semisalnya. Ya nggak masalah, tapi yang tentu tentunya harus bersabar dalam mencari ilmu. Barakallahu fikum seperti itu. Wa yatatallab julusan dan harus duduk mulazamah. Nah, itu kata beliau, bahwa kaslan, nam, adapun orang yang kaslan fahadha yulamu ala kaslih, maka orang yang malas-malasan ini dia ditelat karena apa? Karena sifat malasnya. Wa ala tafritihi karena sifat meremehkan atau menganggap remeh enteng ilmu tuh nggak masalah nanti bisa nanti bisa nanti bisa. Ternyata setelah besar nggak bisa menuntut ilmu. Bisanya cuman main-main. Bisanya cuman kerja saja. Adapun kalau mencari ilmu nggak mau itu jangan. Walakinnahu la yasil ila hadil kufur. Cuman walaupun seperti ini keadaannya, tidak sampai tingkatan kekufuran, enggak dikafirkan, masih dia muslim. Cuman males deh, muslim tapi males. Nah, jadi usahakan kita termasuk orang-orang yang semangat, disemangati ya. Eh, ala alamanya yafa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Bersemangatlah engkau terhadap apa yang bisa memberikan manfaat pada dirimu dan minta tolonglah kepada Allah dan jangan putus asa. Belajar di waktu tua bagaikan orang yang mengukir apa? mengukir di atas lautan. Belajar di waktu tua itu bagikan orang yang mengukir di atas lautan. Begitu tulis hilang kena kena ombak. Begitu tulis hilang kena ombak. Berat untuk menghafal maksudnya ya. Begitu pula orang yang belajar di waktu muda, di waktu kecil, bagikan orang yang mengukir apa? Mengukir atau menulis di atas batu. bagikan orang yang mengukir, menulis di atas batu. Kalau batu diukir tulis, hilang lamanya. Ya kan? Nah, lamanya apa, maksudnya maksudnya hilang lamanya. Nah, seperti itu. Itu ketika permisalan orang yang belajar di waktu tua cepat hilangnya, tapi kalau orang yang belajar di waktu muda ya, menulis di seperti menulis di atas batu tadi itu. Nah, lamanya hilang maksudnya, lamanya hilang. <clears throat> Kemudian mata beliau sini <clears throat> nah Wa dalilu qalu ta'ala dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha. Inna minal mujrimina muntaqimun." Kata Syekh Muhammad Abdul Wahab, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang eh na'am, siapa lagi yang lebih zalim eh, daripada orang yang apabila disebutkan dengan ayat-ayat Rabbnya, kemudian dia berpaling darinya, Inna minal mujrimina muntaqimun. Sesungguhnya kami memberikan hukuman kepada orang-orang yang berbuat dosa. Kata beliau wala farqa fi jami' hadin nawaqid bainal hazil wal jad wal khaif illa al mukrah. Nah, perhatikan di sini. Qala Syarih Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, al irad alladhi yadullu ala adam ar-raghbah fil ilm aw karahati aw karahiyat al ilm hadha huwa al-kufru wal iyad billah. Berpaling ya, sifat berpaling yang apa yang menunjukkan bahwasanya tidak adanya keinginan untuk menuntut ilmu berpaling dari ilmu, tidak ada keinginan untuk ilmu atau benci terhadap ilmu, inilah yang sampai tingkatan kekufuran. Kenapa? Karena nanti berpaling dari Al-Qur'an. Berpaling dari Al-Qur'an, berpaling dari As-Sunnah, mengejek Al-Qur'an, mengejek As-Sunnah, akhirnya inilah kekufuran. Wal billah. Dan perlindungan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Syarih eh, qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab wala farqa fi jami'i hadhihi Tidak ada bedanya antara pembatal-pembatal ini seluruhnya Bainal hazil wal jad. Antara orang yang hazil, bercanda. Bercanda wal jad, sungguh-sungguh. nama dalam artian sungguh-sungguh mengucapkan tadi. Wal khaif orang yang takut. Nah, illal mukrah kecuali yang mukrah apa mukrah? Kecuali mukrah kecuali yang dipaksa. Jadi 10 pembatal keislaman ini. Nah, 10 pembatal keislaman yang sudah kita sebutkan apabila dilakukan oleh orang yang mukroh, apa mukroh itu? Yang dipaksa itu tidak sampai tingkatan kekufuran. Karena pembatal keislaman atau karena penghalang untuk orang dikafirkan, eh, mawani'ul kufr, penghalang-penghalang orang itu dikafirkan ada berapa? Kita sebutkan kemarin empat ya. Di antaranya adalah apa? Al-mukrah, orang yang dipaksa. Kemudian al-jahl, bodoh. Kemudian an-nisyan, lupa. Kemudian al-khata, keliru. Nah, ada lagi satu yaitu apa? At-ta'wil as-sa'ir, yaitu orang yang dia mungkin mentakwil ayat-ayat yang kira-kira apa? Yang kira-kira karena muncul dari ijtihadnya, sehingga ijtihadnya keliru yang seperti itu enam ketika tidak keluar dari jalur Islam maka tidak dikafirkan. enam Wa kulluha min a'dhami ma yakunu khataran. Itu semuanya 10 pembatal keislaman kata beliau termasuk perkara yang berbahaya. Ya, perkara yang tinggi yang lebih berbahaya wamin min wamin eh, nam wa dan paling banyak orang terjatuh padanya fayan bagilil muslim maka selayaknya bagi seorang muslim an yahdharaha wa yakhafu minha ala nafsih hendaklah seorang muslim itu berhati-hati dengannya dan merasa takut merasa khawatir dirinya kalau terjatuh pada perkara tersebut na'udzubillahi min mujibatil ghadabihi wa alimin iqabihi kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari perkara-perkara yang bisa menghantarkan kepada kemurkaan Allah dan dari pedihnya adab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wassallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan, eh, dan salawat Allah Subhanahu Wa Ta'ala terhadap enam makhluk yang paling terbaik yaitu Nabi Muhammad SAW dan keluarganya serta para sahabatnya barakallahu fikum adapun syarahnya kata beliau di sini kita selesaikan sekalian qala syarah Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala La farqa fi hadin nawaqid, enggak ada bedanya antara pembatal-pembatalan Nah, al-asyara yang 10 ini benel jad antara orang yang jad jatuh mengucapkannya sungguh-sungguh. Nah, benar-benar mengucapkan itu. Alladzi yaqsudu ma yaqulu aw yaf'al. Dia menginginkan dengan ucapannya atau dengan perbuatannya itu benar-benar ngejek atau benar-benar berbuat itu. Nah, seperti itu. Wal hazil dan orang yang hazil yang cuman main-main canda. Wa huwa alladzi la yaqsud, itu orang yang hazil yang canda itu yang main-main dia pun tidak ada tidak ada keinginan untuk berbuat tersebut, tapi nah, tapi hati-hati. Wa inna ma yaf'alu hadza min babil mazah wal la'ab. Tapi dia berbuat dengan perkara ini, perkara pembatal keislaman ini cuman karena apa? Mazah, canda, wal la'ab karena main-main. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum dalilin nas. Kalian sudah kafir setelah keimanan kalian. Jangan di atau jangan kalian minta maaf lagi. Nauzubillah ya. Hati-hati. Wa fi hadha raddun 'alal murji'ah. Dalam sini ada bantahan terhadap orang-orang murji'ah alladzina yaqulun yang mereka mengatakan la yukfar atau la yukfar, tidak dikafirkan hatta ya'taqid qalbih. Yang tidak dikafirkan seorang hingga dia meyakini pada hatinya. La farqa bainal jadi wal hazil. Yang benar apa? Tidak ada bedanya antara orang yang sungguh-sungguh mengucapkannya atau sungguh-sungguh melakukannya atau orang yang cuma main-main canda. Awil khaif atau orang yang takut diyaf alu hadil asya' daf al khawf atau orang yang mengerjakan karena takut, enam ya, eh, dalam rangka untuk menolak rasa takutnya, fal wajib alaihi an yasbir. Wajib baginya untuk berapa? Bersabar. Sebagaimana sabarnya siapa? Imam Ahmad bin Hambal. Sehingga para ulama menjuluki apa? Nasrullah hadzal bil imamain. Allah taala menolong agama ini dengan dua imam. Al-Imamu Ahmad fil mihnah wa al-Imam Abu Bakrin fil riddah. Nah, jadi ditolong oleh Allah Taala dengan sebab ya, nama mereka ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kekokohan mereka. Abu Bakar ketika fitnah atau ketika ketika ridah orang pada murtad tidak mau bayar zakat, diperangi oleh Abu Bakar hingga mereka kembali kepada enam ajaran Rasulullah. Kemudian Imam Ahmad enam dipaksa untuk mengucapkan apa? Al-Quran makhluk tidak mau bahkan beliau dicambuk di penjara tapi tetap kokoh mengatakan Al-Quran kalamullah khairu makhluk Kata beliau ilal mukrah kecuali orang yang dipaksa. Idza ukriha an yaqula kalimatan fiha kufrun. Apabila dipaksa untuk melakukan atau mengucapkan kalimat yang di dalamnya ada kekufuran, walam yumkinuhu at-takhallus minad dzulmi illa biha dan tidak memungkinkan untuk orang itu berlepas diri dari kedoliman kecuali dengannya dengan mengucapkan kalimat tadi itu paham ya jadi jadi dia mengucapkan dipaksa dan tidak bisa mengelak kecuali harus mengucapkan farah maka Allah taala memberikan rohs apa tarkhis memberikan memberikan keringanan fi pada perkara tersebut. Man kafara billahi min ba'di illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Nah, mestinya orang yang kafir kepada Allah taala min ba'di setelah berimannya illa kecuali apa? Kecuali orang yang dipaksa dalam keadaan hatinya masih kokoh dan yakin terhadap keimanan dipaksa ya tapi hatinya kokoh dalam keimanan dalam artian tidak ridho terhadap perbuatan atau ucapan tadi bihada syarti dengan syarat ini wayakunu yakunu qasduhu al ikrah faqat tujuan dia mengucapkan ucapan kekufuran tujuan dia melakukan perbuatan kekufuran apa dalam rangka untuk menolak paksaan ini saja illa an illa an qalbahu la ya'taqid bima yatalafat bihi ini perhatikan Nah, dalam artian hatinya itu tidak meyakini apa tidak meyakini dengan apa yang dilafatkan. Cuman untuk menolak biar nggak dipaksa. Kamu harus mengucapkan Al-Qur'an makhluk. Kalau enggak tak bunuh. Ya, diletakkan pistol di kepalanya gini. Letakkan pistol atau tembak di kepalanya kalau enggak mau mengucapkan tak bunuh. Ha. akhirnya kita mengucapkan mengucapkan ucapan kekufuran, tapi hati kita tetap apa? Tetap yakin bahwasanya itu kekufuran dan itu nggak boleh karena kita dipaksa saja mengucapkannya. Kata beliau, kama hasala li Ammar bin Yasir, sebagaimana yang terjadi pada Ammar bin Yasir, alladzi sababun nuzulil ayah yang dengannya sebab turunnya ayat fi Nah, pada berkaitan masalah Amr bin Yasir disiksa Amr bin Yasir. Ibunya juga ya. enam ibunya Amr bin Yasir. Ummu siapa itu? Ummu Sumayyah ya. Nah, kalau salah itu ya. enam ibunya juga diseksa, diseksa hingga naudzubillah sama enam sama itu orang jahat orang kufar Quraisy sebagian mereka menyiksanya. Nah, naudzubillah ya, hingga meninggal. Lama akhadhal kufar wa adabuhu. Ketika nah orang kufar mengambilnya kemudian mengadabnya. Mengadab ya Amr bin Yasir ini hatta atau Ummu Ammar. Ummu Ammar ya, Ummu Ammar. Naam. Wa adabuhu hatta yaqula fi Muhammadin hingga nah mengatakan tentang keadaan Nabi Muhammad dalam artian mencaci maki. Ai ya subur Rasul, mencaci maki Rasul. Fawafaqahum. Nah, kemudian eh, mencocoki mereka Wasab rasul dan akhirnya mencaci maki rasul tapi kan dipaksa tadi dipaksa disiksa wajahana diman ilah rasul kemudian dia datang dalam keadaan nadiman nadiman menyesal datang kepada Rasulullah dalam keadaan menyesal khaifan mimma hasalallahu takut terhadap apa yang terjadi kan dipaksa disiksa harus mengucapkan ucapan kekufuran dan harus mencaci maki Rasulullah faqala lahu nabi kemudian Rasulullah mengatakan kaifa tajidu kalbak bagaimana apa Eh, bagaimana engkau dapatkan pada hatimu? Hatimu itu bagaimana? Qala mutmainan bil iman. Hatiku tetap masih apa? Yakin dengan keimanan. Qala fa in adu fa'ud. Nah, maksudnya jika mereka itu mengulangi lagi menyiksamu, eh, menyiksamu, memukulmu atau menyiksamu, maka apa? Ulangilah perbuatan itu. Maksudnya tidak masalah ya. Kalau dipaksa mengulang perbuatan ucapan-ucapan tadi yang mencaci maki Rasulullah itu tidak tidak tidak masalah ketika dipaksa. Wa anzalallahu ta'ala illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman dan turunlah ayat firman Allah taala Naam illa man ukriha kecuali orang yang dipaksa wa qalbuhu dan hati dalam keadaan hatinya mutmainnun bil iman, tenang dan keimanan. La yattakhidhul mu'minun al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Nah, jangan sampai orang-orang mukminun mereka menjadikan orang-orang kafir sebagai para wali Nam atau jadikan loyalitas senang teman min dunil mukminin dari selain mukminin. Ambillah orang mukminin tuh menjadikan teman orang mukminin juga jangan orang kafir. Wa may yafal dzalik maka barang siapa yang melakukan perbuatan tersebut falaisa minallahi bisyai maka tidak ada sesedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksudnya tidak memiliki kedudukan sedikit pun illa tattaqu min hutuqah kecuali kalian berhati-hati atau kalian bertakwa. Nah, berhati-hati dari perbuatan mereka dengan sebenar-benar Naam, berhati-hati terhadap mereka. Nauzubillahi min mujibatil adabih wa, wa alim iqabih. Amin kata beliau. Berarti sudah kita selesaikan kitab Nawar untuk Islam. Alhamdulillah rabbil alamin. Adapun berikutnya idznillah jalla wa ala kita akan membacakan kitab Naam Kashfu Asyubhat.